بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة Salat Isya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, jadi memang bulan Ramadan ini sebenarnya saya banyak-banyak di Masjid satu Ummah dan kebanyakan wakilkan kepada ustaz-ustaz kita yang lain, dari kita yang lain karena Indonesia itu adalah masjid percontohan yang harus saya sebagai pengurus tetap standby di sana karena kadang-kadang imamnya itu tiba-tiba e, berhalangan. Namun untuk pada malam ini saya berusaha untuk datang yang karena semalam saya tidak sempat datang. <clears throat> Kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baik ini untuk membacakan kitab-kitab para ulama yang tentu saja dasar pijakan mereka adalah qala Allahu wa qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara perkara yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita adalah persoalan doa. dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala dengannya memperkenankan hajat kita dan dia merupakan di antara sebab diterimanya munajat dan permintaan kita atau dengan kata lain doa itu sendiri adalah sebab kalau orang biasa mengatakan berdoa dan berusaha maka doa itu sendiri sudah bahagian daripada usaha yang terbesar karenanya doa itu memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Tidak sama orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza aku memperkenankan doanya yang berdoa apabila dia berdoa kepada Namun tentu saja jemaah sekalian ada hal-hal yang perlu diketahui dalam berdoa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila hambaku berdoa kepadaku maka aku akan memperkenankannya. Ini sifatnya sesuatu yang eksak. Artinya ada usaha, ada hasil insya Allah. Dan seperti yang kita katakan bahwa doa adalah diantara salah satu bentuk usaha. Maka diantara doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya ada yang diperkenankan dan ada yang kelihatannya belum diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara perkara yang dibutuhkan ketika kita berdoa adalah disertakannya doa itu dengan adanya keinginan yang mendesak agar supaya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinun." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin apa yang kalian minta. Jadi di antara adab-adab berdoa adalah terlebih dahulu meyakini bahwa apa yang kita minta itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa, bersungguh-sungguh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara doa yang tidak sunnah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika seseorang mengatakan Allahumma gfirli in shita. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Itu adalah contoh redaksi doa yang tidak sunnah. Jadi memang betul bahwa terserah Allah Apakah dia akan menerima atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita meminta, kita tidak boleh mengatakan ya terserah mau, ya oke, okay, tidak ya. Tapi udah Allah wa antum muqinun. Ya. Rabbi firli. Ya, tidak ada tambahannya insyaallah. Ya. Ampuni ya Allah, betul-betul ampuni saya ya Allah. Maka itu adalah syarat yang pertama, adanya kesungguhan dari seseorang yang berdoa. Ada iqbal. <clears throat> Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita minta itu walaupun belum terjadi, walaupun belum tercapai, maka seakan-akan apa yang kita minta itu sudah ada di hadapan kita. Kita merasakan aromanya doa itu kalau kita mengandaikan bahwa doa itu adalah sebuah masakan. Ya. Bagaimana kita punya insting dan perasaan itu ketika merindukan atau menginginkan sebuah makanan ketika kita menghadapi sebuah makanan yang enak. Ketika dia sudah berada di hadapan kita, belum lagi kita memakannya, air liur kita itu sudah mulai, ya, apa namanya, ya, berselera, ya. dan seakan-akan kita sudah mencicipi daripada makanan ini. namanya sugesti, ya, sama ketika orang yang sakit baru dipegang-pegang oleh dokter, sudah ada perasaan sembuh. Ya. Jadi ada unsur psikologis di situ. Ya. Karenanya dokter itu harus pintar menghadapi pasien. Bagaimana Pak? Ah, insya Allah nggak apa-apa ini. Ya. ya. Diminum obatnya secara teratur. Insya Allah dengan izin Allah, ya insya Allah sembuh besok. Insya Allah. Ya. Jadi belum lagi kita meminum obat itu sudah ada perasaan sembuh. Karena ada harapan untuk sembuh. Maka lebih-lebih ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa apa yang kita minta itu insya Allah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam berdoa sebaiknya didahului dengan bentuk kebaikan-kebaikan. Sebelum kita berdoa, terutama ketika doa itu adalah doa umat Allah. Doa yang tujuannya adalah untuk kita keluar dari sebuah masalah. Ketika kita mempunyai problema, maka di antara adab-adab berikutnya adalah mendahului dengan bentuk kebaikan-kebaikan. Contoh kebaikan itu adalah terlebih dahulu bersedekah. Terlebih dahulu bersedekah karena sedekah itu akan menambah ketajaman doa kita. Ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukannya itu akan menambah tajamnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kanu qalilan al laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum di situ disebutkan bahwasanya di samping mereka menghabiskan malam-malam aja dengan banyak berdiri. Qalilan minal laili ma Mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang yang menafkahkan harta mereka baik kepada orang-orang yang meminta ataupun kepada orang yang tidak meminta. Maka di sini disebutkan ada istighfar, ada doa, ada munajat, kemudian ada berupa bentuk kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Yang ketiga, doa itu insya Allah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia bertepatan dengan waktu istijabah. Ketika dia bertepatan dengan waktu istijabah. Dan waktu-waktu istijabah itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang kita baca tadi adalah sepertiga akhir malam. Allah mengatakan wa min asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Dalam redaksi ayat yang lain Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Maka ini adalah di antara waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan waktu yang tidak banyak orang yang memanfaatkannya. Kebanyakan pada waktu itu ini adalah waktu istirahatnya, waktu tidur terlelapnya kebanyakan manusia. Iya. Maka waktu yang tidak sibuk itu, iya, kalau kita ingin mengandaikan sama dengan alat komunikasi walaupun tidak persis tapi secara contoh ya bahwa waktu-waktu seperti itu adalah waktu yang mudah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bukan jam-jam sibuk tapi dia adalah waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala siap untuk mendengarkan apa yang kita mohonkan kepadanya. Maka kan qalilan min al layli ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun. Tidak berarti bahwasanya di waktu siang kita tidak beristighfar. Bahkan setiap waktu sholat, sehabis sholat waktu saya, kita beristighfar. Ya. Apakah di waktu sholat subuh, ya, di waktu duhur, di waktu asar, tapi kata para ulama disebutkannya waktu-waktu seperti sahur di sini menunjukkan bahwa waktu itu adalah waktu istijabah. Dia adalah waktu yang paling diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika doa seseorang itu diistijabah oleh Allah atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala Sebahagian orang hanya memberikan penilaian bahwa rahasia doa itu sehingga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala terletak pada lafaznya dan redaksinya saja. Sehingga mungkin banyak orang yang menghafal redaksi-redaksi doa dan hanya cukup pada redaksi doa itu. Dan mengatakan insya Allah kalau doa ini kita pakai, doa ini kita ucapkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang mengambil redaksinya doa itu saja tapi tidak melakukan adab-adab adab-adab atau syarat-syaratnya seperti yang kita sebutkan tadi. Ini dipermisalkan sama dengan orang yang meminum obat yang bermanfaat pada waktu yang telah dan dengan dosis yang tepat. Ya. Jadi pada waktu yang tepat, kemudian memang obatnya, ya, penyakit itu, kemudian obatnya itu adalah resepnya yang tepat. Bukan sekadar kita melihat bahwa obat itu menjadi penyebab kesembuhan ketika orang itu meminumnya. Antara satu dengan yang lain tentu berbeda-beda keadaan kita. Tidak semua obat yang diminum oleh seseorang cocok untuk orang lain hanya karena melihat bahwa obat itu ternyata mujarab. Maka seperti itu juga dengan doa ada hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab, syarat-syarat sehingga ketika terpenuhi syarat-syaratnya itu maka insya Allah akan diperkenan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa atau isti'adah atau wirid-wirid itu dipermisalkan sama dengan senjata. Ya. Sama dengan alat yang kita pakai untuk melindungi diri kita. Untuk kita katakanlah umpama seperti banyak. Jadi doa itu sama dengan badik, Sama dengan senjata. Dan apapun yang kita jadikan sebagai senjata, tentu yang tajam itu adalah bahagian matanya. Ya, tidak seluruhnya. Ya. Kalau ada orang yang apa namanya? menebat tapi bahagian belakangnya tentu tidak pas. Ya. Maka doa ini harus betul-betul dilihat mana mata itu. Mana yang tajam? Ya. Bukan sekedar bahwa ini adalah senjata atau pedang. al waktu kasayfi illam taqta'hu qata'at. Disebutkan bahwasanya waktu itu adalah bagaikan pedang. Kalau kau tidak memanfaatkan dalam waktu yang cepat itu, kau akan menjadi korban. Jadi, bisa senjata makan tuan. Maka apabila Senjata itu adalah senjata yang sempurna. Iya. Katakanlah parang yang sempurna atau pisau yang sempurna yang tidak ada tumpulnya sedikit pun. Sudah habis diasah. Iya. Kemudian tangan yang menggunakannya adalah tangan yang kuat. Ya. Jadi pisaunya, parangnya adalah parang yang memang sempurna tajamnya. Sudah diasah. Kemudian tangan yang memegangnya adalah tangan yang kuat. Bukan tangan yang ragu-ragu. Tapi tangan yang kuat. Ya. Kemudian tidak ada penghalangnya. Tidak ada benteng di depannya. Ya. Jaraknya dekat maka tentu saja ini akan dapat mengenai sasaran musuh kalau kita katakan kita menghadapi musuh. Tapi manakala salah satu di antara kriteria ini tidak terdapat padanya, maka tentu saja tidak akan tercapai objek yang kita inginkan. ini. Umpamanya, senjatanya, pisaunya, atau parangnya adalah parang yang tajam, tapi yang memegang adalah seorang penakut. Ya, biar bagaimana tajamnya pisaunya, ya. Tapi penakut, ya. Baru saja bunyi senjata didengar, ya, sudah tidak bisa tahan. Iya. Maka katanya orang yang e, berperang itu sebelum dia menghadapi musuh. Yang pertama dia berlatih dulu mendengarkan bunyi senjata. Ya, sebelum dia ter terjun. Ya. Kalau tidak terbiasa, itu sudah cukup menjadi ya penghalang bagi seseorang. Makanya orang Islam untuk menimbulkan semangatnya ketika akan maju dalam medan perang itu dengan takbir Allahu Akbar. Dan itu mengusir ya rasa takut dan orang-orang Nasrani yang masuk Islam, ya, ini tidak usah kita cerita di zaman sahabat, pada peristiwa Ambon, orang-orang Nasrani yang masuk Islam, ya, banyak di antara mereka yang masuk Islam dalam peristiwa Perang Ambon itu, itu dengan jujur mengatakan bahwa ketika menghadapi umat Islam dan mereka masih beragama Nasrani pada waktu itu, memang suara takbir yang gemuruh itu sangat menakutkan sekali bagi mereka. Kalau sudah terdengar Allahu Akbar, itu tidak bisa tahan. Ya, lari terbirit-birit. Jadi ini adalah ya sebuah keluar biasaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada lafaz takdir itu kemudian orang yang mengucapkannya adalah orang yang memang sungguh-sungguh menghadapi musuh itu. Ya. Bukan latihan, tapi betul-betul menghadapi musuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertahankan. memperkenalkan. Apabila doa yang diucapkan itu adalah doa yang tidak bagus. Kemudian yang mengucapkan doa itu tidak mengumpulkan lisannya dengan hatinya dalam doa, maka ini menjadi penghambat untuk diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keseriusan dan kesungguhan dalam berdoa itu mempunyai pengaruh dalam diterimanya doa-doa kita. Ekspresi kita dalam berdoa itu mempengaruhi diterima tidaknya doa-doa kita. Sebagai contoh, jamaah ya sekalian. Ya. Ketika anak kita umpamanya merengek meminta uang atau apa saja mau dibelikan sesuatu. Iya. Ketika nampak ya bapak ya, kasih uang maka karena anak ini setiap hari minta uang ya, kalau sekedar meminta biasa-biasa kita tidak peduli tapi anak itu tahu kelemahan bapaknya ya bahwa semakin merengek dia, semakin menimbulkan rasa iba dalam hati. Kapan anak itu sudah sampai menangis di hadapan bapaknya, gara-gara uang seribu saja umpamanya. Ya, menangis. Ya. Apalagi sampai apa sudah membuat tindakan-tindakan yang mungkin bisa merusak. Ya. Maka luluh juga hatinya sang orang tua dan mengatakan, ya sudah, sudah. Ini, ya, ambil cepat itu pengaruh dari sebuah ekspresi. Pengaruh dari sebuah tindakan. Ketika dia cuma mengatakan, minta uangnya, ah sudah, kemarin sudah. Ya. Dan saya sering mengalami juga seperti itu. Ya. Ketika anak saya biasa-biasa saya, saya tidak pedulikan. Ya. Tapi ketika dia sudah menangis, ya. dia bahkan mungkin mau mengancam. Ya. Semacam anak kecil. Ya biasa diambil ambil sandal saya, dia sembunyi sandal saya. Ya, dia mau buang di got, dia anak kecil. Saya buang sandalnya di kalau tidak dikasih uang. Iya. Maka ketika kita berdoa, ya, kesungguhan itu sangat berpengaruh dalam diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menangis dalam berdoa tentu tidak sama dengan orang yang santai-santai dalam berdoa yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Seperti doa-doa politik. Ya. Doa-doa yang ya sekedar panggil ustaz bukan zikir, ya berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Ya. Semuanya pada berdoa, ya. Tapi hanya doa politik. Ya. Tidak menyentuh substansi yang diinginkan tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika seseorang itu berdoa, ya, yang disertai dengan linangan air mata, ayun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu As-Siddiq radhiyallahu termasuk di antara sahabat yang terkenal banyak menangis. Rajulun bakka. Sangat ya sensitif sekali hatinya. Ketika membayar, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mudah ia menangis. Sampai diceritakan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu sampai membekas di bawah matanya, ada sebuah garis yang membekas di bawah matanya katanya karena banyaknya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyaknya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْسُوا كَثِيرًا Hendaklah kita ini meminimalkan ketawa dan memperbanyak menangis. Ya. Allah mengatakan, hendaklah kita ini meminimalkan ketawa. Ya. Kenapa? Karena kan teratur bahik itu mitul kulub. Banyaknya tertawa itu berpeluang untuk mematikan hati-hati kita. Kita ini sudah banyak ketawa dalam hidup kita. Disuguhi lagi dengan tontonan lawak ya yang memang sudah ketawa. Ya. Coba lihat itu kalau sahur. Semua judul-judulnya, semua materinya, pokoknya yang membuat kita mau ketawa. Ya. Ini sudah di bulan Ramadan masih ketawa. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa menangis, di bulan mana lagi kita bisa menangis? Kalau di bulan Ramadan saja kita banyak bersenda gurau dan main-main, tentu di bulan-bulan yang lain lebih banyak lagi, ya seseorang itu, ya bermain-main dan bersenda gurau. Kemudian, ya jamaah sekalian, saya anggap ya materi ini eh, cukup seru sebenarnya. Ya. Apakah cuma perasaan saya atau sama-sama kita sepakat bahwa materi ini cukup seru. Namun karena ya saya melihat waktu yang kalau kebiasaan di weekday itu jam 9 ya, kita sudah ya berhenti. Insya Allah ya kapan-kapan ada waktu yang kosong ya selama bulan Ramadan ini dan mungkin ustadznya juga tidak datang artinya bisa coba-coba ya hubungi saya kalau umpamanya eh, apa tidak ada jadwal di luar ya insya Allah ya bukan cuma dua kali bahkan tiap malam insya Allah saya siap ya yang penting eh, apa tidak berbenturan dengan eh, jadwal-jadwal di tempat lain insya Allah saya rasa ini yang kita bisa sampaikan jamaah sekalian. Ya, kalau tidak sempat kita selesaikan pada bulan ini, insya Allah masih ada waktu kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang banyak pada kita ya di luar bulan Ramadan Allah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.